بين ثمامة مراتب مراتب القراءة كم مراتب القراءة أربعة يقول ثلاثة يقول أربعة فماذا تحقيق وماذا ايش أنا رحمن ما معنى التدوير القراءة بين الترتيل الترتيل عندك آه. قراءة بتؤدى واطمئنان مع تدبر المعاني عندك الحذر قراءة يعني سرعة مع مراعاة الأحكام التحقيق هذا حالة ماذا الدراسة أو التعليم أحكام ما حكم تعلم التجويد الد... ما ما معنى فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وما معنى فرض عيني عندك إبراهيم عندك نعم ما يجب على كل مكلف نعم كل مسلم مكلف والعمل minta duit ma hukum لا واجب عين عم بالسنة واجب عين الدليل عندك فرمان ثانيا أنا ما هي ثالث عندك رابع عندك عندها خان ايش تكتب عندك ها عندك نعم نعم بن جبل نعم الدليل الخامس يمد بسم الله الرحمن بسم الله فيمد نعم سادس الفقراء المساكين كان قراءة عبد الرحمن قال كان قراءته مدا أيضا ماذا Hah? نعم الدليل على وجوب قراءة التجويد أيضا ماذا من القرآن والسنة معنا القرآن والسنة ها قال العلماء نعم أيضا عمر الكتاب والسنة ماذا ذكر ماذا الفتح يعني زر وماذا عند إسماعيل اسم راجع عندك الإجماع nomor tiga ijma Qurra ijma Qurra طيب lahan kesalahan lughatan al-mail istilahan ma al khata al hak jadi condong nah ada kesalahan ada kecondongan dari kebenaran ini bagi menjadi dua jari kedua khafi jari besar jari dari jalil besar khafi kecil kesalahan terdapat dalam lafad yang mempengaruhi tata cara bacaan baik itu berubah arti atau tidak berubah tidak berubah nah terdapat dalam lafad baik berubah arti atau tidak berubah nah dan ini diketahui oleh semua orang ulama qiraah atau orang awam. Seperti perubahan huruf dengan huruf. Perubahan huruf dengan huruf. Al-mustaqim menjadi al-mustaqim. Ini banyak terjadi Ihdinas siratal mustaqim Biasa baca al-mustaqim Jadi sod Atau al-mustaqim Jadi dibaca dengan apa? Dengan sod Atau dibaca to Al-mustaqim Ini terjadi Masuk kesalahan yang besar Namun ini Kadang-kadang tidak diketahui oleh Orang awam kadang-kadang tidak diketahui oleh orang awam. Walaupun memang jelas di sini kesalahan yang besar, sehingga dalam hal ini perlu dinazar juga, perlu dinazar karena banyak orang awam pula yang tidak mengetahui. Nah, di dalam kutub tajwid semuanya menyebutkan demikian. Ketika ada beberapa ikhwah yang sholat demat banyak yang nggak tahu sehingga tidak ada yang nyep, apa negur kesalahan ini ihdinas siratal mustaqim mustaqim jelas salah tapi orang awam tidak tahu mustaqim al mustaqim tipis nah atau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin waladhdha nah. ini pun banyak orang enggak tahu awaladzallin padahal aslinya waladhdallin orang Jakarta banyak waladhdallin Aw waladhdallin. Ini banyak orang nggak tahu misalnya. Atau alladzina, perubahan huruf dengan huruf di sini. Nah, huruf dengan huruf. Baca alazina, alazina. Orang awam biasa alazina. Nah, alazina. صراط الذين أنعمت عليهم الذين dibaca allazina atau al-maghdubi al-maghdubi dibaca qaf walaupun tanpa qalqalah al-maghdubi al-maghdubi ini juga banyak nggak tahu kesalahan semacam ini padahal masuk kesalahan yang besar apalagi sampai berkolkolah al nakobubi ini jelas akan diketahui oleh orang awal kalau al nakobubi kesana mah khafi timbul kolkolah pada ghain perubahan huruf dengan huruf ini semuanya mempengaruhi arti ini semuanya mempengaruhi arti Taib. Perubahan harokat dengan harokat. Sebagian berubah arti, sebagian enggak berubah arti. Seperti kul tulahum dibaca kulti. Ini berubah arti. An'amta dibaca an'amtu au an'amti. Ini berubah berubah arti. Nah, Rabbil Alamin dibaca Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Ini nggak berubah arti. Paham? Jadi kadang berubah arti, kadang tidak berubah arti walaupun salahnya salah besar. Rabbil Alamin dengan Rabbul Alamin nggak berubah arti. Nah. Kalau yang merubah arti Imam An-Nawawi dalam nah syarh sahih Muslim menyebutkan yang salah jali yang berubah arti ini batal sholatnya batal sholatnya anda melihat nanti pada pembahasan la sholata lima lam yakra' bifatih alkitab hadith hadis la sholata liman lam yakra' bifatih alkitab kitab di sana disebutkan tentang hal ini jadi kalau berubah arti seperti kuti Eh, qultu an'amta an'amti iyyaka iya na'am iyyaka iyyaki. Ini termasuk yang merubah arti dan membuat salatnya batil. Lihat adalah sahih Muslim nomor 397. Nanti pada hadis nomor 397. Nah, Jadi kalau nggak merubah arti, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Kemudian penambahan huruf seperti man kana yuridul ajilah baca man kana yuridul ajilah ini termasuk tidak tidak merubah arti. Lah ini mang merubah arti. Mang merubah arti tambahan di situ tambahan huruf namun ini pun tidak diketahui oleh semua orang فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا Ini banyak enggak <laughs> Semuanya tambahi semua <clears throat> Tambahi semua فَمَنْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ ah, Nah Seperti ini nambah huruf penambahan huruf. Baik. Ini termasuk merubah arti. Penghilangan tasdid, rafa dan arafa. Ini juga merubah arti. Badala dibaca badala. Nah, ini pun juga merubah arti. Penambahan tasdid. Nah, fariha dan farriha maraja marraja nah. sekali lagi Imam An-Nawawi di sana syarh Sahih Muslim hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab pada hadis 397 menyebutkan tentang tidak sahnya semacam ini. Taip. Namun kalau ada kiraah walaupun berubah huruf kalau ada kiroah di sana walaupun berubah huruf. Nah. Atau penambahan tasydid seperti qalilan ma tadhakkarun ditambah tasydid. Qalilan ma tadhakkarun tidak berubah arti. Kan di sana ada kiraah. Eh, main-main diambil. Ini termasuk apa? Tidak merubah arti. Qalilan ma tadhakkarun. Nah. Ihdinaz ziratal mustaqim. Berubah jelas. Antara sad dan zai. Ihdinaz ziratal mustaqim. Orang awam kan tahu. Tahu enggak? Tahu enggak? ihdina zirata. Tahu tidak kira-kira orang awam? Tahu. Nah. Tapi karena di sana ada kiraah Di sana ada kiraah Di kiraah Hamzah min tariq. nah Khalaf Khalad ini tidak apa tidak merubah arti dan termasuk kesalahan yang kecil termasuk kesalahan kecil karena di sana ada kiroah. Nah, Taib, penghilangan bacaan. Penghilangan bacaan panjang. lanikan kitabu la raiba fi. Ini kesalahan yang besar. Al-bayan. Nah. Tapi kalau hanya sekedar pengurangan. Nah, pengurangan bacaan mad atau pelebihan bacaan mad dinamakan kesalahan khafi. Kesalahan khafi. Nah. Baik. Berikutnya kesan khawi kecil. Kalau kita berikan contoh dan ini kita dengar sering ya, sering di kalau kita pergi ke apa daerah-daerah tertentu seperti iya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai-sampai kecil. Anda rasain. إياك نعبد وإياك نستعين خفي لك jadi eh apa sebabnya di situ dan di kaf kenapa khafi atau jali kenapa penambahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tambahan mereka nah, ini banyak terjadi nah kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin kesalahan jadi kenapa Anda safe Hah? Perhatikan soalnya. Hendak. Kenapa? Waladdallin. Eh, Syekhawi. Hmm, harus tahu bagaimana kesalahan. Karena sebagian ikhwah Nah, karena nggak tahu kesalahan al-jali al-khafi, kemudian mendirikan jamaah tersendiri wala khata Nah, harus tahu mana kesalahan al-khafi, mana kesalahan jali. Ini adalah basit. Kenapa? Nah, kos al-mad. Pengurangan mad di situ. Taib. Berikutnya kesalahan khafi. Dan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang ahli. Orang-orang yang ahli sebenarnya tidak sempurna dalam pengucapan dhammah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah lo. A'udzu billah. Tidak tidak terlalu o oh, enggak. Tidak a'o, tidak tidak a'o, enggak. Tapi a'udzu billahi min a'udzu billah. Tidak sempurna pengucapan dhammah. Nah, ini termasuk kesalahan khawi atau tidak sempurna dalam pengucapan kasrah siratan ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim alaihim siratan ladzin siratan ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin banyak enggak tahu Orang awam banyak nggak tahu. Nah. Amin. Nah, dibaca imalah. Am imalah surah. Nah. Atau tidak sempurna dalam pengucapan fathah. Waladhalin atau terutama dalam azan. Nah, أشهد أن محمدا رسول الله jadi berubah menjadi A seharusnya O tapi jadi A nah atau hayya 'alal falah nah nggak tahu ini kalau awam nggak tahu حي على الفلاح ha fala ini yang betul jadi kalau al-falah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gagah kan? Nah. Nah, tapi ini yang salah. Nah. Ihdinas siratal mustaqim dibaca terlalu berlebihan. Kamu ucapan al-fathah, ucapan fathah masuk. Nah, atau menambahkan kolkolah seharusnya tidak berkolkolah. Min fadli. Nah, fi lauhim mahfuz. Nah. Ini banyak terjadi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم tambahan Alhamdulillah tambah al nah. Maliki yaumiddin tambahin terakhirnya ini termasuk kesalahan yang kecil mengurangi bacaan gunnah seperti ayyakula rabbi Allah dibaca ayyakun walaupun di sana ada kiraah nah kiraah hamzah atau min waraihi jahannam ya, kiraah hamzah di sana nun atau tanwin bertemu dengan ya dan wawu dibaca dengan idgham bila gunnah nuntah dia sekarang. Anna lahul anna lahum dibaca anna lahum biduni anna lahum atau berlebihan anna lahum berlebihan di sini. Dan ini terutama dalam MTQ. Jadi dibaca betul-betul ah, berlebihan dalam pengucapan hunnah. من يقول آمنا بالله صح banyak terjadi banyak terjadi berlebihan dalam al-qunnah Baik, terlalu memanjangkan bacaan bacaan panjang الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان panjang melebihi enam harakat Yang yang pertama tadi melebihi dua harokat. Nah, ya pun banyak terjadi. Terutama nanti pada bacaan mad aywat. Nah, إن الله كان عليما حكيما tambahi nah ditambahi sih lebih dari dua halakat dan ini terjadi ya. atau pengurangan إن الله كان عليما حكيما banyak dengar enggak? banyak karena sedih dikurangi dikurangi hurufnya terlalu menggetarkan roh menggerak, menggerakkan roh Bismillahirrahmanirrahim R. atau enggak ada roknya Bismillahirrahmanirrahim. saya ada salam ya ada salam <laughs> tapi perlu latihan untuk salam sah nah harus banyak latihan nah. kecuali kalau memang lisannya tidak lancip sehingga enggak sampai enggak sampai ke sana Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Nah, ini banyak terjadi. Allah Allahu Akbar. Banyak juga nah, yang demikian, berlebihan. Dan masih banyak sebenarnya. Masih banyak. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini. Berlebihan dalam pengucapan. Atau menambah hamas. Wa tammat kalimat, tammat kalimat. Berlebihan إياك نعبد وإياك نستعين berlebihan dalam ucapan huruf ini juga banyak atau berlebihan dalam ucapan qafnya al-mustaqim supaya fasih nah. ihdinas mustaqim di dekat sini ada nah dekat sini ada orang yang ngajari demikian al-mustaqim ini berlebihan Berlebihan dalam ucapan izhar misalnya. Siratan ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berlebihan. An'amta alaihim. ada yang demikian, berlebihan. Atau dalam sistem an-nahdiyah karena kita juga pernah ikut nah, di sana memakai sistem ketukan yang modelnya begini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, semuanya dipanjang semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Memang demikian. Nah, karena kita sudah belajar nah sudah belajar bahkan ikut daurah dua kali nah a ba ta haga nah, cara belajarnya dengan memakai ketukan nah, ini termasuk menambah menambah huruf salah besar kecil semacam tadi Nah. besar dan kecil contohnya tadi a'udzu ini, tambah besar tadi a'udzu dunia besar tambah besar lagi tadi kesalahan besar billahi mi, besar lagi billahi panjang minasyai minasyaiton di sini kesalahan kecil kesalahan kecil mi, minasyaiton أعوذ بالله من الشيطان 6 Jadi sistem ketukan. Dan anehnya yang waktu lomba di Magetan, ini yang dimenangkan. <laughs> Perlombaan ini yang ini yang dimenangkan juara satu. Nah, karena mayoritas jurinya orang-orang nah, nasi uduk. Nah, yang memakai sistem ini. Ini terbitan dari orang Tulung Agung. Nah, di sana berkembang namanya Nahdiyah. Nah, karena Ikra itu terbitan Muhammadiyah makanya orang Nahdlatul Ulama menerbitkan sistem Nahdiyah sehingga di sana ada buku ditambahi-tambahi dengan bid'ah bid'ah ada sholat nariyah ada macam-macam di sampulnya nah, pertama nah, hukum kesalahan ini rajih adalah dilarang pula rajih dilarang pula nah sekarang dites Hah? Kesalahan apa di sini? Hayya 'alal falah. Anda semak sana, Bang. Besar, mana yang sangat besar? Ha? S? Kenapa? Baca apa? Ana ada maksud besar apa kecil? Eh? Kenapa? Naam, dal ha bil ha. As-salatu khairum minan naum. Ya, Ibrahim. Sana bang endak, Andak kesana bang tapi harus tahu kesalahannya dalam mana di bagian mana yang salah Andak Andrahman bagian mana yang salah عندك ده منور Basit Is diulangi <laughs> Dah lupa saya Anda ya Sa'id Hah? Anda ya Adam Jadi Salah Ha? mana Fuad an-naum so an-naum jadi an-naum jadi an-naum nggak perhatian tadi kemudian minan minan naum jadi e nah diketahui di sini harus diketahui mana saya besar mana kecil sehingga tidak memutuskan sendiri ada yang bilang semua kecamatan ini nggak ada yang bisa baca kecuali diri saya. Baru daerah sepekan. <laughs> daerah sepekan menyalahkan orang lain. nggak benar demikian. Baik. Pertanyaan sudah akhiri. Hah? Eh mayoritas al-ghalib al-ghalib mau belajar insyaallah mudah nah. awala kata yassarna al-qur'ana lidzikri fa'al min mudzakir nah. Kalau au ada yassarna al-qur'an nah, tapi di sana ada sebagian orang yang tidak bisa mengucapkan huruf tertentu seperti lisannya yang ini ya. Jadi bukan lancip. Sini kalau mengucapkan maro itu enggak enggak sampai, enggak sampai ke sana. Jadinya oh, oh, Allah, Allah, All Nah, ada sebagian enggak bisa. Nah, ada juga yang mengucapkan do enggak bisa karena sudah kadang keliru dari awalnya. Nah, tapi terus berusaha. Di sana ada bagian-bagian. Nah, ada pembagian orang dalam membaca Al-Quran. Firman. Insyaallah di pada bahasa berikutnya. Hah? lam seperti la diucapkan di la la ini nggak merubah arti nah nggak merubah arti la nah dengan la la sebagian ada di gigi la la ini nggak nggak merubah arti da dengan da juga alhamdu ini juga tidak merubah arti nah nggak merubah arti tapi sebagian berubah arti, sebagian berubah arti, sebagian tergantung dari uh, huruf apa nanti. Nah. nah karena azan bukan arah aja bukan Al-Qur'an. Nah. Sehingga terjadi perselisihan di sana masalah azan. Nah, melihat dalam hak tilawah sebagian bolehkan panjangnya sampai 20. Ayya al salat panjang dari 10 eh, harokat sebagian membolehkan nah. karena bukan Al-Quran rajih nah tapi yang bagusnya kalau memakai tajwid kaidah ya nah Ya mungkin karena belum tahu aja Atau memang karena ini yang benar buat saya begitu Kesalahan apa sekarang? Kesalahan dalam apa? Apa dalam Fatihah tadi. Fatihah tadi, tapi kan kita masih membaca sendiri. Masih membaca sendiri. Nah, kalau nggak ada imam misalnya sana kecuali imam rawatib situ tetap kita sholat di belakangnya. Kita nanti baca sendiri. Setelah imam selesai kita baca lah sholatnya lima lamnya kalau kita kitab. Walaupun sebagian mazhab Syafi'i Syafi'iyah tidak boleh orang sholat di belakangnya semacam ini. Yang kesalahan terutama al-Fatihah. Dilawan.